Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati. Saya punya saudara umurnya kurang lebih 60 tahun. Beliau menderita penyakit hampir lumpuh. Kalau dia beliau berjalan harus pakai tongkat, itu pun 5 6 langkah harus berhenti. Jarak rumah beliau ke masjid kurang lebih 300 meter. Pertanyaan saya adalah, apakah beliau wajib melaksanakan sholat Jum'ah? Atau wajibkah kepada keluarganya untuk membawa beliau ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban melakukan sholat Jumat bagi orang yang sehat bagi orang yang sehat dan tidak ada halangan nanti ada udur-udur melakukan sholat Jumat ada udur-udur melakukan sholat Jumat di antaranya adalah panas yang menyengat dingin yang mencekam yang menggigit dingin yang sangat atau kekhawatiran termasuk di dalamnya adalah orang sakit yang memberatkan dia untuk melakukan sholat di masjid jika jalan panas artinya berat kalau kita pergi ke tempat tersebut sementara tidak ada pepohonan yang bisa kita gunakan untuk bernaung dari panasnya terik matahari panas kebayang itu di negeri mana di negeri Arab sana kalau di sini nggak ada itu maka saat itu tidak wajib melakukan sholat Jumat Termasuk orang yang sakit yang tidak bisa pergi ke masjid. Karena lumpuh adalah kemurahan sakit. Tidak wajib dia pergi ke ke masjid. Bahkan juga tidak wajib dia membayar orang. Tidak wajib membayar orang karena lumpuh. Lumpuhnya itu. Jadi tidak wajib melakukan sholat. Cuma mungkin karena beliau ingin mendapatkan keutamaan dan anaknya juga mau tidak repot tidak berat kan maka nggak apa-apa kita bawa ke masjid tapi harus kita fahamkan bagi dia tidak wajib untuk pergi ke masjid karena baginya masyakoh berat untuk pergi ke masjid susah untuk pergi ke masjid jadi kalau kok sakit seperti itu kalau masalahnya kita mau pergi ke masjid panas yang luar biasa kita tidak wajib lagi panas bukan, tapi kalau panas di Indonesia tidak masuk. Karena apa? Repot perjalanannya ke sana. Atau hujan, hujan. Gak wajib lagi Jumatan. Hujan, gak ada payung, gak ada mantel, gak ada mobil. Hujan yang menjadikan baju kita basah. Tapi kalau masih ada mantel, kok nggak mau pergi ini, ini lain. Hujan saja. Jadi ini adalah kemurahan-kemurahan. Jadi orang sakit jangan dipaksa untuk pergi ke masjid. Sholat saja di rumah. Ada kemurahan. Bahkan kalau datang ke masjid takut malah mengganggu yang lainnya karena dengan kekurangannya. sudah antaranya sakit yang merepotkan di masjid, diare dan seterusnya. Jadi sakit yang berat memberatkan perginya ke tempat tersebut ke masjid maka menjadikan seorang hamba tidak wajib melakukan sholat Jumat.